Ceramah singkat Radio Muslim Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Kemudian kewajiban haji Allah perintahkan kepada seluruh umat manusia Yang punya kemampuan Dan hanya orang Arab Yang melestarikannya sebelum Islam Selain orang Arab, orang Romawi, orang-orang Yaman, mereka tidak mau melakukannya. Kenapa hanya orang Arab? Karena orang Arab itu punya keyakinan haji yang mereka laksanakan adalah pelestarian ajaran Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sementara Yahudi dan Nasrani mengingkari kalau haji itu pelaksanaan atau pelestarian ajaran Ibrahim. Karena itulah mereka tidak mau haji. Ketika Islam datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji. Mereka mengklaim kami lebih layak untuk menjadi kelompoknya Ibrahim dibandingkan kalian. Lalu Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan kepada mereka, jika benar kalian mengaku penganutnya Ibrahim, laksanakanlah haji. Dan mereka tidak mau mengakuinya. Mereka tidak mau mengamalkan haji. Kemudian Allah katakan, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Dan siapa yang kufur dalam arti tidak mau melaksanakan haji, Allah nggak butuh kalian. Allah nggak butuh kalian wahai Yahudi dan Nasrani ketika kalian tidak mau melaksanakan haji. Dan Allah sebut ini tindakan kekufuran. Karena itulah orang yang tidak berangkat haji padahal dia berkemampuan disebutkan dalam dalil falyamut yahudiyan au nasraniyan. Mati saja jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Ini bukan sesuatu yang ringan. Meskipun diremehkan oleh sebagian orang. Menunda-nunda pelaksanaan haji padahal dia sudah memiliki kemampuan. Dipakai dulu yang lain ya, punya tabungan 25 juta, tapi dia gunakan untuk A, untuk B, untuk C. Nggak bakalan ada berhentinya kebutuhan manusia kalau selalu dituruti. Tapi ketika dia punya prioritas, ini yang saya dahulukan, baru kemudian yang lain, maka dahulukan yang wajib sebelum kebutuhan yang tidak wajib. Baru saja Anda menyimak saja anda drama singkat Radio Muskat.